بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده شهادة تنجينا من الشر والضلاله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatu tsaniyah min al-hikamil ataiyah Qala al-imam Al-arif billah Ahmad ibn Atta'illah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah hikmah yang kedua daripada al-hikam berkata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Atta'illah Bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada Al-Hikam Ibnu Ata'illah Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenalku. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun masih kanak-kanak. Beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kekanakan-kekanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, makhluk khuliqtu lihada. Aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab makhluk lihada. Aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masaknya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun bila sudah tiba waktu ibadah mesti ibadah nah itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat manusia yang sempurna akalnya artinya apabila kita ini asik bekerja asik bermain asik bersenang-senang tanpa memperdulikan waktu ibadah itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita ada error dalam diri kita ada salah yang mesti dibaiki yang mesti dibaiki asik berdagang kada tahu hukum Allah halal haram asik berdagang kada tahu waktu sembahyang terus berdagang betani bekerja ibadah dilupakan ini error manusia nih kenapa karena kada sesuai dengan penciptaannya dia dicipta untuk ibadah pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu, itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik. HP yang baik nih. Kita mutar lagu, mengaji umpamanya putar mengaji. Datang panggilan, panggilan dari jauh datang. Ampihnya mengaji HP, ada panggilan ya. Putus lagu, putus apapun putus, panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rahatan menghitung kalkulator nah di HP Masuk SMS, pajak kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, isim is kada masuk lagi Aur lagu harus berbunyi ini HP error HP ini sudah kada diris lagi kenapa panggilan orang kada masuk karena memutar lagu memeriksa gambar kada masuk lagi panggilan-panggilan orang ini HP sudah perlu dibaiki dan HP ini murah rusak murah nih HP bilang kada berharga lagi karena fungsi utamanya karena berfungsi. Nah demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan, perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan ada usaha ini tangkap ini menguntungkan ada usaha ini ambil habis waktu untuk usaha tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan mulai umur 30 sampai 60 ini tutupang wirid kan ada pertambahan menumbak kurang lagi Yasin, dia Yasin memagrib semacam berpuluh-puluh tahun kadang ada peningkatan tapi kalau usaha bikin ini, ulah itu, tambah ini, macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang, berkurang, makin tuha makin kurang, makin tuha makin kurang. Nah, ini iror juga nih. Ini iror juga. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk karuan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, sembah, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah, ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi irada tuqat tajrid ma'aika matilla iyyaka bil asbab min syahwatil khafiyah wa irada kal asbab ma'aika ikamatillahi ta'ayyaka bit tajrid inhidatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih ada asbab ada tajrid asbab ini apa artinya ya sebab bekerja berdagang bertani menuri beternak jadi guru pegawai ini asbab Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab marahnya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih suka hanya kau masak nah, berdagang hanya nukar kau nukar baju berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah, yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam, namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya, kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya, warisan banyak. Banyak isi warisan ini karena Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagaimana datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang. Nang kada bausak betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada. Tapi duit banyak berisi datangnya. sarabanya ada, ibadah apa kawa. Nah, ini ngarannya di makam tajrid di andak Tuhan orang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab. Nah, Lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Ah, aku ampih dah berdagang. Ampih bahuma, ampih menoreh. Aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis pada lagi. Aku hendak beribadah. Duit hendak datang-datang kada-kada terserah. Pokoknya aku beribadah. Nah, ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Nah, ini orang ini ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab. Hendak berpindah. Hendak di rumah aja bagaimana lagi. Apa Pasar kada turun lagi. Nah ini orang ada syahwat khafiyah. Ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid sudah nyaman nih. Tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada. Kada pernah talantar memakan pakai apa cukup. Bapikir nukar kabun, anak bakabun nagena aku nih. Nah, anak bakabun pada bertahun-tahun dah bagaimana di rumah aja beribadah gawian datang duit datang duit kalinya membuka kios di muka rumah nah membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Hmm tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab nang berdagang, bertani, bekerja. Tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada enam tanda. Bila enam tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ jangan hendak pindah ke makam tajrid ke makam nang kada usahaan lagi tetapi bila mana enam tanda ini ada sesuatu nang kada kita miliki kada bisa kita dapatkan berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid nah. demikian pula sebaliknya makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, ini rusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridai Allah. Nah, tandanya apa? Satu, husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu nah cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. Satu. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah sembahyang berjamaah yang kawat ini tokonya para masjid yang berjamaah kawat ke pengajian aktif kada terganggu baca Quran sekian juz sehari kawat usahanya kadang mengganggu dia daripada zikrullah. Nah ini tanda yang kedua. Tanda kita ini diridai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila maharramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah, usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kada usahanya ini murni kada membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh sekarang ada usaha. Nah kita kada kawa berusaha itu kalau kada membuka rekening di bank. Contohnya. Karena perusahaan-perusahaan tuhnya kada hakun kita berkirim duit lawan salesnya kada percaya. Jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank maka di bank nang bebunga banknya lain bank nang kehendak kita kada bank nang ditunjuk inya itu ada bunga dapat kaina kita dari simpanan kita karena mulah rekening pasti ada menabung ada mau liur bahasa aja bulah rekening itu ada duitnya nah hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank maka maka bank ini riba mau kada mau riba. Ini karena sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Ya, cari usaha lain. Nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada kada menarik yang diharamkan tuh. yang keempat muasyaratul abrar dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik usaha ini usaha orang baik-baik yang kelima mujanabatul asrar dia menjauhi orang-orang jahat nya kawah usahanya itu kada berhubungan lawan orang-orang jahat ahli sugok ahli mepia ahli apanya kawah ada berhubungan dengan itu karena usahanya kada sangkut paut lawan bubuhan itu yang keenam husulun niyati salihah adanya niat yang saleh nah, enam perkara tuh bila selama ini usaha kita ada enam perkara itu berarti kita diridai Tuhan duduk di situ jangan berpindah-pindah baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. jangan itu sudah alamat coba bayangkan kita ada berisi usaha pemasukan nih cukup bahkan lebih ibadah sedikit pun kada terganggu Kadang membawa kepada yang haram kakawanan orang yang baik-baik orang yang jahat-jahat jauh niat yang baik ada usaha apa lagi yang baik pada itu karena ini memang diridhai Allah usahanya nih ukur ya usaha kita nih pas kada itu bila kada pas usaha kita kada diridhai Tuhan kita mesti pindah pada usaha itu kalau hendak baik kalau hendak selamat Bila ditarusakan bahaya. ada percaya bukti akan kaina. Kalau kita berusaha macam-macam udah usaha dicari, kada mau cocok usaha ini gagal, berusaha ini gagal, cari usaha ini, kadang mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik, cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha, cuma ada kawasan bahaya, ribut. Nah. nah, bila macam itu kita harus pindah pindah ke mana pindah ke usaha yang baik bila kadada juga pindah ke makam tajrid nah pindah ke makam tajrid pindah ke makam tajrid dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid itu Allah bertanggung jawab ada pajang kelaparan kita ada ada pajang susah ada karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam, ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. <clears throat> Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabili syaitan itu diniat usaha sama turun ke sama buliknya sama bulihinya duitnya sama tapi nah niatnya salah bisa bilis syaitan nah niatnya baik bisa bilillah nah, jadi niat orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. Satu, ibtiwa ufadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah. Padlillah anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah ar-rizku yasmalul halala wal haram rizki itu termasuk halal dan haram Makanya doa rizkan halala ya supaya rezeki yang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari padlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, padlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa iza qudiyatis salatu bila tuntung sembahyang Pantasiru pil ardi bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtagu min padlillah carilah anugerah Allah. Wazkurullah berzikirlah kamu kepada Allah. Nah jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah nang dicari apa delillah tadi Nah di antara niat berusaha Aunul Muslim menolong orang Islam menolong orang Islam Karena orang nang katuku datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang nah, perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Ya mah harga jangan terlalu tinggi kada menolongi ngarannya. Nang sadang-sadang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Nah, niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan ini berusaha padahal bagus. Semua tanda yang dibaik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana aku makan makan juga ikam. Nah terpaksa mau ada mau. Ampe berusaha tuh. Ada jalan lain lagi ampe tajrid karena perintah guru atau bi isyaratin wadihah atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi Kada kawah berusaha cobai ini kada kawah. cobai berusaha ini untung cuma terganggu ibadah berusaha ini kau beribadah rugi berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram kada kawa dicoba-coba semacam-macam kada kawa jo ibadah usaha nang baik nah itu artinya isyarat dari Allah pindah jangan di situ lagi bagana kada usah lagi ibadah aja sudah kepada Allah nah pindah ke makam tajrid ngarannya nah, para muhibbin rahimakumullah nah kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid itu ibu-ibu rumah tangga yang dicukupi suaminya, itu makam tajrib Tugas ibu-ibu apa di rumah. kemarin datang nah, duit gen dapur, segan itu, segan ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrib Jangan nak usaha-usaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah pitajrid alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada berusahaan. Pertama, yassaralakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan. selama ini kita kada berusaha apa-apa berdagang apa kadada umpat saham di mana kadada apa kadada tapi selalu cukup makan pakai apa cukup aja datangnya itu satu ini tanda bahwa Allah menyuruh kita ah, ini aja sudah kada usah berusaha yang kedua tandanya ja'ala nafsaka mutmainnatan inda adami husuliha Allah jadikan diri engkau tentram tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kesah. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kadada hendak supaya diberi orang kadada hendak supaya diinjami orang kadada yang keempat safa ke alal istighal bi ibadatillahi taala bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah belajar mengajar beribadah zikir, Quran, apa habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup, ekonomi cukup. Menerahatan kali cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana ini sudah tenang, Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantakilu ilal asbab illa bi amri syaikhihi au bi isyaratin wadihah kata azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang mun kada beduit kada ada tamak lawan ampun orang waktu penuh dengan ibadah beisi jangan berpindah kepada asbab kepada usaha kecuali perintah guru nah, kecuali perintah guru kecuali guru nyuruh cem berdagang itu guru nah. atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan itu. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang punya kada berduit. Waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pindah masjid, nah masjid ngarancak mengirimi tiap bulan, kada lagi ngirimi Ada lagi mengirimi. Kada berduit ada gelisah. Nah, ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Nah, buka usaha. Ini diridai Tuhan nih berusaha nih. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus lancar macet. Dan hati kenapa dulunya tenang sekarang kada nyaman hati Ya, itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah berusaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah. Kiriman lancar, samuan bagus. Cuma sekarang malas beribadah. Melihat TV seharian ketujuh. Kada kau beribadah, kada tahu buka-buka lagi hati nak beribadah, membaca Quran Kena turun ke warung duduk di warung betang harianan. Ngupi di warung duduk. Dahulu berapa ibadah. Sekarang hati terganti dengan demikian. Nah ini tanda Allah menyuruh dah berusaha aja supaya ada kesibukan timbang melihat TV, tentang nyembeti orang di warung di gardu baik berusaha. Nah, au bi isyaratin wadihatin kata azzuri mazukir. Nah, jadi itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Atta'illah. Iradatu kat tajrid ma'ikamatillah iya bil asbab minasyahwatil khafiyah. Menghendakinya engkau akan tajrid. Padahal Allah menempatkan engkau pada asbab. Maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab Padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi. Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata ilmu senjata macam-macam senapang pistol karis pedang mandau apa ilmu kayak itu juga nah jadi ilmu ini yaitu kita dapat ilmu dapat pistol artinya nah, pistol mau dipakai segan apa bisi pedang di rumah bisi tumbak bisi karis hibak rumah wan senjata memainakan gak ada bisa segan apa hibak rumah wan senjata ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar, nyaman, mbah garing, ketahuan sabar kada. Oh, hmm. sabar, sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Samuan tahu kita hadis-hadisnya ini, padilatnya ke surga. Mbah kita takana. Nah, itu nang ianya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita.